Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-22 ini menampilkan Elias sebagai Raden Setakling, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Suryadin sebagai Ki Ebeng, Bimo Laksono sebagai Kiluminta, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala yang berhasil bertemu dengan Raden Sakapal Wakuna yang diketahuinya sebagai orang yang telah menyakiti hati ibunya. Orang yang telah membuat ibunya menderita mulai bersiap-siap untuk melancarkan pembalasan. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Raden Setakling dan istrinya Sariti menuju kota Rupada untuk menyelidiki kejanggalan yang terjadi dalam kelompok pengemis tongkat merah. Di mana kita dapat menemui mereka, Dinda Sariti? Mereka pasti berada di tempat-tempat ramai, Kanda. Ayo, kita pasti akan menemukan mereka. Oh, <laughs> itu ada Kanda Seta. Itu aku mengenal baik orang tua itu. Walaupun bukan dari urutan anggota kelas atas, tetapi orang itu banyak dikenal para pimpinan. Ayo, ayo. Dia adalah Paman Ebot. Dia dikenal oleh hampir seluruh anggota tongkat merah di kota ini. Aku? Eh, aku yang mengajaknya? Iya. Mengapa tidak kamu saja, Dinasariti? Bukankah kamu telah mengenal dia dengan baik? Benar, Kanda. Tapi, lihatlah. Ada beberapa orang pengemis tongkat merah lainnya di sekitarnya. Aku tidak begitu mengenalnya. Aku khawatir jika aku menegurnya, maka akan merusak rencana kita. Baiklah. Aku akan mencoba membawanya keluar kota Rupada ini. Engkau boleh menunggu di luar gerbang kota. Baiklah, Kanda. Aku pergi. Apa yang dapat kulakukan untuk membawanya pergi tanpa keributan? Aku akan mencobanya. Mudah-mudahan rencanaku tidak membawa keributan. Raden Setakling kemudian menyeruak di antara keramaian penduduk yang lalu lalang di keramaian pasar di tengah kota Rupada. Dengan pura-pura tanpa sengaja, Raden Setakling menubruk lengan kiri pengemis yang diincarnya. Tanpa dapat dicegah lagi, tempurung peminta-minta itu terlepas dan menggelinding. orang gila, apa engkau buta? Eh, maaf, Ki. Saya sedang terburu-buru. Maaf. Di mana tempurungku? Heh, ah, tidak di Pengemis tua itu kemudian melangkah mendekati tempurungnya yang berada di tengah keramaian. Sementara itu Raden Setakling sudah mengikuti kembali pengemis itu. Dan ketika pengemis tersebut sudah tiba di dekat tempurungnya kurang lebih satu setengah tombak, Raden Setakling yang tidak jauh di belakang mencentikan tangannya. Seketika itu juga tempurung tersebut kembali menggelinding jauh ke seberang jalan yang agak sepi kurang ajar. Eh, bagaimana bisa tempurung itu tiba-tiba menggelinding? Hmm, apakah kaki orang-orang yang lewat menyentuhnya? Ah, dasar dua bangka. Hmm, agaknya mataku ini sudah mulai rapun. Uh, aku harus mengambilnya segera. Eh, di mana tempurungku itu? Tadi aku melihatnya. Oh, <laughs> itu dia tempurung. Ah, tempurung kurang ajar. <laughs> Kau memang perlu mendapat hajaran tempurung kurang ajar. <laughs> Rasakan kau ah, berani-beraninya menghina Ki Ebeng. Eh, paman. Ah, siapa kau? Ha? Eh, kurang ajar. Ah, bukankah kau yang menubrukku tadi dan membuat tempurungku ini menggelinding hingga kemari, ha? Ah, jangan katakan aku kejam. Jika sekarang aku memukulmu, ah, pantatmu itu dengan tongkatku ini. Hmm, ha, eh, rasakan ini, ya. Ki Ebeng, pengemis tua yang siap memukul Raden Setakeling, tiba-tiba saja merasakan tubuhnya kaku dan belum lagi lenyap keheranannya atas kejadian yang menimpa dirinya. Ia sudah merasakan tubuhnya melayang di lorong-lorong kota yang sepi. Bahkan kemudian ia merasakan tubuhnya melayang tinggi di atap-atap rumah. Paman, bukalah mata paman. Uh, uh, uh. Heh, eh, engkau, eh, eh, engkau Sariti, ah, engkau cucu Ki Guru Parang Pungkur. Ah, kemana saja kau nak? Ah, mengapa engkau tidak pernah menengok perguruanmu? Perguruan tongkat merah. Maafkan aku, Paman Ebeng. Tempat kita memang tidak terlalu jauh. Sekali lagi, maafkan aku. Ah uh, eh, Sariti, uh, eh, tahukah engkau um, uh, di mana kakekmu uh, Ki Parang Pungkur itu berada? Huh? Tidak, Paman. Aku bertemu dengan kakek Parang Pungkur kurang lebih empat bulan yang lalu. Beliau mengunjungiku di Gua Larang. Setelah itu, aku tidak pernah berjumpa lagi dengan beliau. Uh, Paman, apakah sebenarnya yang telah terjadi di kota Rupada? Aku merasakan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam perguruan kita. Tidak, tidak ada apa-apa. Paman, Paman hendak menyembunyikan sesuatu padaku. Eh, eh, eh, tidak, tidak. Aku, aku tidak berani, Sariti. Aku tidak berani. Paman, ada apa dengan perguruan kita, Paman? Ceritakanlah. Sariti, saat ini eh, di kota Rupada, eh, markas pusat perguruan kita telah dikuasai oleh eh, sebuah kekuatan yang sangat hebat, Sariti. Huh? Apakah kalian semua, Paman Camar Sulung, Paman Edang, Paman Langkat, tidak melakukan tindakan apa-apa? Jika memang toko itu sangat sakti mandraguna, mengapa kalian tidak menggalang kekuatan kita dari kota-kota lain? Uh, ah, Sarete, uh, kami tidak berani melakukan hal itu karena orang itu memegang kalung utama lima bulan kembar Sarete serta juga tongkat dari kakek parang pungkur. Uh. Bagaimana ia bisa mendapatkan semua itu? Ah, menurut orang itu, dia mendapatkannya dari Ki Guru Parangpungkur. Ki Guru Parangpungkur telah memberikan kekuasaan sepenuhnya kepadanya untuk mengurus perguruan tongkat merah. Oh, setan! Siapakah orang itu, Paman Ebeng? Sarite, uh, entahlah. Uh, orang itu mengenakan topeng. Kami hanya diminta untuk memanggilnya dengan sebutan uh, ya, alap kadu gampit. Alap kadu gampit? Kanda, siapakah orang itu? Uh, pastilah itu sekedar nama samaran. Seandainya kita dapat membuka topengnya, tentu kita akan mengetahui siapa orang tersebut, Dinda. Iya, topeng itu pasti menyembunyikan wajah yang telah kita kenal. Uh. Aku akan menemuinya, Kanda. Tunggu dulu, Dinda Sariti. Engkau tidak boleh ceroboh menghadapi urusan seperti ini. Orang itu pastilah memiliki kepandaian yang sangat hebat. Dan, hmm, aku yakin tongkat pusaka kakek parang pungkur dan kalung lima bulan kembar didapatnya dengan kekerasan. Oh, kau, kau maksudkan kakek parang pungkur tewas di tangannya? Ah, aku tidak berani memastikan, Dinda. Oh. Itu hanyalah sekedar dugaanku. Tetapi tidak akan mungkin kakekmu melepaskan tongkat pusaka dan kalung lima bulan kembar dengan begitu saja. Orang itu tentu telah merampasnya dengan kekerasan. Oh, kau... Kau maksudkan kakek parang pungkur tewas di tangannya? Ah, aku tidak berani memastikan, Dinda. Oh. Itu hanyalah sekedar dugaanku. Tetapi tidak akan mungkin kakekmu melepaskan tongkat pusaka dan kalung lima bulan kembar dengan begitu saja. Orang itu tentu telah merampasnya dengan kekerasan. Oh, oh setan, setan! Oh, aku akan menemui laki-laki bertopeng itu. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ki Alap Kadu Gampit tengah ditemani oleh belasan tokoh utama dari tongkat merah Sariti. Siapa mereka itu? Uh, uh, selain Ki Camar Sulung, Ki Langkat, uh, dan Ki Edang, dan ada banyak tokoh lain dari kota-kota di sekitar kota Rupada yang telah dipanggil Ki Alap Sariti. <laughs> Bukankah hal itu justru sangat bagus, Paman? Sariti, Apakah engkau tidak mengerti? Dengan tongkat pusaka perguruan serta kalung lima bulan kembar Ki Alap akan dapat berbuat apa saja. Hah, engkau akan mendapat kesulitan justru dari kawan-kawan sendiri. Hah, aku pun jika melihat Ki Alap mengangkat tongkat itu tidak dapat berbuat lain kecuali mematuhi perintahnya Sariti. Oh. Iya, iya. Kau betul, Paman. Aku melupakan pusaka itu. Itu sudah merupakan janji dan sumpah kita. Kita akan mematuhi siapapun yang memegang pusaka itu. Uh, uh, uh, maaf, jika memang tidak ada apa-apa lagi, uh, saya harus segera kembali ke kota Rupada Sariti. Ya, paman boleh kembali. Terima kasih, Paman. Tapi aku harap Paman tidak menceritakan pada siapapun tentang kejadian malam ini. Ah, percayalah pada Paman, Sariti. Ah, kita harus berhati-hati menyelidiki masalah ini. Dan yang paling utama kita lakukan adalah mencari tahu siapa orang itu dan merampas kembali pusaka perguruan Dinda. Marilah kita coba melihat kemungkinan di dalam kota Rupada. Baiklah, mari kandang. mengikuti Raden Setakeling menuju kota Rupada. Kita tinggalkan dahulu kisah pasangan suami istri, pimpinan Padepokan Gua Larang. Sekarang marilah kita kembali ke Padepokan Gua Larang menemui Minta yang tengah gelisah di dalam biliknya. Yang jagat Dewa Batara, kemana ular-ularku? Ah, oh, Siapa yang telah mengambilnya? Oh, celaka. Celaka sekali jika sampai ular-ular itu terlepas dan keluar sendiri. Oh, aku akan mencari entang kembali dan menanyakan apakah ia lupa menutup kotak bambu yang terisi ular-ularku ketika mengambil salah seekor ular suri tadi. Ah, Siapa itu? Ah, sedang apa bocah bengal itu di halaman? Oh, celaka. Celaka sekali jika ular-ularku lepas dan memagut tawanan Ki Gurseta. Eh, apa yang kau lakukan di situ, bocah bengal? Oh, Paman Luminta. Hmm. Uh, saya sedang berangin-angin, Paman. Dinginnya udara malam di luar sini. Rasanya sayang untuk dilewati. Ah, ayo masuk cepat. Kau dapat mampus di pagut ular-ularku yang lepas. Masuk dan kunci rapat-rapat jendela dan pintu kamarmu. Uh, uh, baik, baiklah paman. Saya akan masuk. Eh, mau kemana kau bocah bengal? Uh, bukankah paman menyuruh saya untuk masuk? Saya akan masuk lewat jendela ini. <laughs> dan itu adalah ajaran paman, bukan? Setan! Uh, anak itu benar-benar Ah, moga-moga saja Ki Guru cepat kembali dan memberikan hukuman yang keras padanya. Uh, tapi uh, eh, ular-ularku harus kutemukan sebelum Ki Guru kembali. Uh, aku harus mengumpulkan murid-muridku. Sementara itu di dalam kamar bocah nakal itu nampak dipenuhi dengan belasan ular-ular besar kecil yang nampak sangat berbisa sekali. Di sekitar tempat ini tidak banyak ularnya. Aku hanya menemukan beberapa ekor. Dan <laughs> laki-laki tua itu justru mantuku dengan ular-ularnya. Ah, bagus Belang. Kau benar-benar pintar. Kau berhasil menolong kawanmu lepas dari kurungannya. Dan tugasmu yang terakhir sebelum engkau kembali ke tempatmu adalah menghukum manusia yang jahat. Kayan membelai ular belang sebesar lengannya sambil menciumi dengan tanpa rasa takut. Aku akan keluar malam nanti untuk mencari tahu bilik laki-laki jahat itu. Awas kau Saka Palwaguna. Malam ini kau harus merasakan pembalasan dari ibuku Nyai Kembang Hitam. Agaknya Kilu minta mengerahkan murid-muridnya untuk mencari ular-ular yang hilang. Jika tidak ada Kilu minta di luar, aku memerlukan mereka untuk mencari tahu letak kamar saranku. Akan kucoba membuka jendela ini. Kayan Manggala membuka jendela biliknya. Seketika itu juga, beberapa orang cantrik yang tengah sibuk mencari ular berhenti membongkar semak-semak. Mereka berdiri memandangi bocah yang menjadi pangkal kerepotan mereka dengan obor di tangan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.